Ada sisi lain orang yang ngaco, berbahaya sekali, sehingga menjadikan orang kurang ajar kepada Allah mengatakan apa? Kalau selagi orang sudah mengucapkan la ilaha nanti selamat masuk surga nanti, masuk neraka sebentar aja nanti masuk. Ngentengin neraka. Disetrika dua menit saja nggak kuat di dunia, apalagi di neraka. Iya kalau benar imannya, kalau yang suka ngentengin sebetulnya biasanya tidak ada iman di dalam hatinya biar mengucapkan la ilallah seribu kali. Sedang permasalahannya adalah bukan mengucapkan la ilallah, Kata Imam Hasan Basri, la ilallah itu seperti sisir, ada giginya. Lah giginya adalah menjalankan kewajiban-kewajiban ini. Kalau pakai gigi nggak bisa nyisir tuh. Seperti pintu apa? Misal la ilallah apa? Seperti kunci, kunci yang ada giginya. Kalau tidak ada giginya bisa buka surga. Jadi ada orang berlebihan sehingga cukup mengucap la ilallah ahli surga. Sehingga Yang penting kan kita la ilaha illallah. Bukan permasalahan adalah ucapan di lidahmu akan tapi di hatimu. Lah kalau orang ternyata dalam perilakunya tidak menunjukkan la ilah Allah dan merendahkan syariat. Dosa tidak pernah berusaha untuk tobat. Bagaimana ada keimanan yang sesungguhnya di dalam hatinya? Yang dikhawatirkan adalah saat meninggal dunia hatinya tidak punya tidak kenal Allah. Bukan ya alam bima anahu tidak mengerti makna la ilallah. Itu makna mati su'ul khatimah. Biarpun dia tanya ahli sujud, bisa saja ahli sujudnya karena manusia. Orang munafik. Orang munafik ada yang ahli sujud. Bahkan ada yang perang di medan laga. Di medan laga dan mati di medan laga tapi di dalam neraka karena apa? Tidak punya iman. Di dalam hatinya tidak ada iman yang sesungguhnya di dalam hatinya sehingga karena tidak ada iman yang sesungguhnya di dalam hatinya, makanya imannya adalah di dohir perilakunya saja. Omongannya akan tapi hatinya tidak. Sehingga apa? di saat ia mati, naudzubillah dia bukan mati dengan la ilaha Allah. Dan ingat laki-laki ini bukan urusanmu, urusan Allah dengan seorang hamba. Kita tidak boleh menuduh si azul khatimah. Kita tidak tahu. Cuman ilmu ini adalah untuk ilmu untuk diriku diriku. Jangan sampai aku ini dicabut nyawaku oleh Allah dalam keadaan tidak punya la ilaha illallah. Kalau nuduh orang lain nggak bisa. Cuman ini yang dikhawatirkan orang yang kurang yakin kepada Allah, yang yang terbaca dari perilaku ini salat nggak karu-karuan, dosa terus, nggak pernah tobat. Ah, nerdakan Allah, ngentengin syariat Nabi Muhammad, ngentengin hukum-hukum Allah. Lihat, ini nggak punya iman yang sesungguhnya. Biarpun dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, imannya tidak ada, maka di saat dicabut nyawanya dalam keadaan tidak punya iman. Itulah orang yang su'ul khotimah. Kelihatannya di dunia dia adalah sebagai ahli iman, orang beriman, tapi ternyata dia di neraka jahanam. Dan kalau benar-benar matinya dalam keadaan tidak mengakui Allah, tidak yakin kepada Allah, dia adalah orang yang selamanya. Biarpun kelihatannya di dunia ini dikunjungi orang sebagai waliullah. Tapi ini kan bukan urusan kita untuk nilai orang lain. Tapi ini adalah urusan kita. Adapun kita ngurus nilai orang lain bagaimana? Selagi dia alilah ilallah, semoga diampuni oleh Allah. Lihat, kalau punya iman yang sesungguhnya, gimana tidak di surga? Kalau punya iman yang sesungguhnya, setiap hari didosa, didoakan oleh manusia sejagat. Dan di antara yang mendoakan ada kekasih Allah yang doanya tidak ditolak. Beres tidak kira-kira? Sehari saja sudah beres. Cuman benar tidak kita punya kunci iman ini? Loh? Lah kalau dia yang enteng ya, yang penting adalah Allah masuk surga. Lah ini nggak punya iman sebetulnya. Kalau orang iman betul yakin kepada Allah, bahasanya Allah Maha Maha Esa, Allah Maha menyiksa, Allah Maha kasih, tentu ada pengaruhnya bagaimana kita dengan rahmat Allah, bagaimana kita dengan pengampunan Allah. Kalau hanya macam la ilallah, nah, bohong dia. Dia hanya sekedar action saja. ahli Alillah ilallah. Sementara kalau orang benar mati dalam keadaan iman, Allah. Setiap sholat kita mendoakan. Khotib Jumat tidak sah khutbahnya kecuali Allah maghfir lil muslimina wal muslimat Allah. Habislah. Dan diambil di manusia sejagat. Habis kalau kita punya iman. Enaknya orang punya iman. Cuman siapa bisa siapa yang bisa memastikan ini semua? Tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita semua berusaha. Ayo kuatkan keimanan di hati kita. Yakin iman dan yakin keimanan dengan mengenal sifat-sifat Allah sehingga kita semakin kagum dan cinta kepada Allah secara otomatis itu semua akan mempengaruhi perilaku kita